Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana pelajaran kita ambil masih seputar ijma'. Nah, barakallahu fikum bahwasannya ijma' sudah kita sebutkan bahwasannya ijma' itu tidak sembarangan. Namun ijma' Nah, ada yang dianggap ijma'nya, ada yang tidak dianggap ijma'nya. Ijma' yang dianggap sebagaimana pendapat yang sahih yang disebutkan kemarin adalah ijma' enam dari kalangan al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in, kemudian setelah mereka yaitu para atba'u tabi'in. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau di sini mengenai apakah ijma' itu hujjah atau bukan? Pendapat yang sahih ijma' adalah hujjah selama tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat qala rahimahullah Al-Imam Al-Amriti rahimahullah wa kullu ijma'in fa hujjatun 'ala man ba'dahu fi kulli 'asrin aqbala. Artinya setiap ijma' itu adalah hujjah untuk orang yang setelahnya nah, pada setiap zaman. Nah, pada setiap zaman setiap waktu walaupun nanti ada perselisihan. Nah, ada perselisihan namun kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Qala asy rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yakni annahu idza ajma'atil ummatu ala syai'in fa innahu hujjatun ala man ba'daha ila yaumil qiyamah. Perhatikan baik-baik Bahwasannya maksudnya adalah apabila ada sekelompok umat yang telah sepakat, telah ijma' terhadap suatu perkara, maka itu adalah hujah untuk orang yang setelahnya sampai hari kiamat nanti. Paham ya? Maka itulah hujah sampai hari kiamat nanti. Kita lihat, fala yajuzu liman kanu mustahidin ba'da an hasal al-ijma' an yukhaliful ijma' artinya, na barakallahu fikum, maka tidak diperkenankan tidak diperbolehkan bagi orang yang mereka adalah ahlu istihad setelah munculnya ijma' ini untuk mereka menyelisih ijma' walaupun ahlu istihad mereka ahlu istihad na'am cuman setelah adanya ijma' enggak boleh mereka menyelisih ijma' oleh karena itu para ulama aja sering antum dengar na'am nukulkan ijma' ajma'ul ulama ha? seperti al-imam an-nawawi terkadang di dalam apa syarah beliau terhadap sahih muslim nukilkan ijma' ha? hadza mujma'un alaih ini telah disepakati kemudian hadza ijma' atau ajma'ul ulama ada satu kitab juga yang sudah kami sebutkan kemarin al-iqna' ya, itu kitab yang membahas atau berisikan seputar ijma' nah barakallahu fiikum dikumpulkan oleh al-imam Ibnu Qattan rahimahullah na'am jadi tidak berhak walaupun dia ahli ijtihad setelah munculnya ijma' untuk mereka menyelisih ijma' kita lihat Allah Asy-Syaikh rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa hal yakunu ijma' hujjatan alaman man Nah, sekarang permasalahannya sudah kita sebutkan bahwasannya ijma' itu hujjah untuk orang yang setelahnya. Nah, apakah hujjah untuk orang yang sebelumnya? Tentunya bukan. Karena sebelumnya belum terwujudkan ijma' itu loh. Paham ya? Jadi ijma' itu hujjah untuk yang setelahnya. Adapun sebelumnya kan tidak ada atau belum terwujudkan ijma'. Paham maksudnya? Kita lihat Al-jawab la yumkin, jawabannya enggak mungkin. Kenapa? Li'anna alladziina qablahu intahaw wa matu wa faraqud dunya. Karena orang-orang yang sebelum na barakallahu fikum yang sebelumnya sudah habis, sudah mati, sudah meninggalkan dunia. Yang sebelumnya. Nah, lakin law kanu baqin tapi kalau seandainya orang-orang yang sebelumnya kok masih sisa, biasanya gitu ya, masih tersisa. Nah, dari generasi-generasi sebelumnya. Wa hasal ijma', kemudian terjadi ijma' fi asrihim di zaman mereka tersebut atau di masa mereka tersebut bahwa hujjatun alaihim tetap hujah bagi mereka yang masih hidup tadi itu. Adapun yang sudah mati ya bukan. Kan tidak mungkin sudah mati, sudah meninggal. Tapi yang masih sisa-sisa dan yang generasi sebelumnya harus mengikuti ijma yang ada nanti saat atau di waktu tersebut. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat. Wa qala rahimahullah, "Tsumma qiradu asrihi lam yushtarat." Ayat fi ayfin iad ayfin iqadihi wa qila mushtarat thumma infiradu 'asrihi lam yushtarat ay fi wa qila mushtarat ini berkaitan masalah apakah ijma' itu disyaratkan harus habis terlebih dahulu zaman yang pertama baru ijma' zaman yang kedua baru ijma' zaman yang ketiga atau tidak disyaratkan kan tiga generasi ya afanya tiga generasi generasi pertama sahabat nah disyaratkan apakah harus habis dulu sahabat itu Kemudian muncul ijma' di zaman tabi'in. Eh, karena satu generasi berapa tahun sih? 100 tahun kan itu. Satu abad kan itu. Nah, apakah itu harus habis dulu baru setelah itu muncul ijma' yang baru? Apa ah, maksudnya itu? Atau enggak disyaratkan? Paham ya? Misalkan ya apanya? Misalkan zaman sahabat itu bisa dikatakan asr. Ya, jadi zaman yang pertama lah istilahnya ya. Dari kurun al-fadlah. Nah, mereka harus habis dulu baru muncul ijma' di zaman tabi'in atau enggak disyaratkan. Maksudnya walaupun masih ada keturunan dari zaman yang pertama tadi itu masih ada keturunan-keturunannya, tapi muncullah zaman tabi'in, ada orang yang ahli istihad, pandai ilmunya juga kuat, apakah boleh bikin ijma' atau nunggu mereka habis dulu zaman yang pertama tadi? Pendapat yang sahih enggak disyaratkan nanti. Paham belum? Jadi perselisihannya para ulama itu apakah disyaratkan zaman yang pertama habis duluan, baru muncul zaman yang kedua muncul ijma' Atau walaupun zaman yang pertama belum habis, boleh zaman yang kedua munculkan ijma? Paham enggak maksud antum? Satu zaman satu generasi berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun. Nah, terkadang kan generasi 100 tahun itu ada keturunan-keturunan yang masih ada itu loh, masih hidup itu loh. Nah, Nah setelah 100 tahun tersebut, apakah nunggu mereka mati dulu semuanya, baru muncul ijma yang baru, ataukah langsung boleh menyimpulkan, menumbuhkan atau memunculkan ijma, walaupun mereka generasi itu keturunan masih ada? pendapat yang sahih tidak disyaratkan. Dan kita lihat Naam barakallahu fikum qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi huna mas'alatun. Di sini ada permasalahan. Perhatikan barakallahu fikum hal yusaratu li subutil ijma' inqiradul asri. Inqirad maknanya intiha artinya. Naam. Apakah disyaratkan untuk menetapkan ijma' itu habisnya generasi atau zaman yang pertama tersebut? Atau habisnya suatu zaman atau suatu generasi? Au yahsulul ijma' bi awwali lahdhatin ajma'u 'alaiha? Ataukah apa? Terwujudkan ijma' di awal kali waktu mereka sepakat di atasnya. Nah, jadi walaupun belum habis ijma' masih ada. Nah, eh, barakallahu fikum atau ijma' bisa. Kita lihat al-jawab jawabannya hadhil mas'alah fiha khilafun baina ahli ilm rahimahumullah. Permasalahan ini ada apa? Ada perselisihan di antara ahli ilm rahimahumullah. Faba'duhum yaqul sebagian mereka mengatakan perhatikan baik-baik permasalahannya la taratu inqiradu asri tidak disyaratkan harus apa zaman tersebut habis generasinya paham belum nih enggak disyaratkan nah barakallah fikum dalam artian walaupun belum habis bisa muncul ijma' itu istilahnya nah kita lihat Wahada wasahi inilah pendapat yang sahih nah, ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al saimin ini pendapat yang sahih jadi tidak disyaratkan harus apa zamannya generasi itu habis enggak harus Naam. Li'annahu mujarradi ijma'ihim sabata dalil. Dikarenakan semata-mata adanya ijma' mereka tetaplah sebuah dalil tersebut. Naam. Falau naqadha ahaduhum qawlahu sara naqidan lid-dalil fala ibrata bihi. Kalau seandainya ada salah seorang di antara mereka menolak, menentang atau mengingkari ucapannya, yes. Nah, setelah adanya ijma' maka berarti dia telah mengingkari dalil. Telah apa? Telah berlepas diri dari dalil maka nggak dianggap. Ya, setelah terbentuknya ijma' oh dia ngomong aku nggak setuju. Setelah ijma' padahal. Ya, nah itu nggak dianggap. Paham ya? Karena posisinya ketika mau dibentuknya ijma' itu harus sepakat semuanya gitu loh. Nah, setelah sepakat, disepakati, mereka setuju semuanya tiba-tiba dia ngomong, "Afan, anak nggak setuju." Paham ya? Jadi dia nah menolak di situ. Posisinya nah barakallahu fikum setelah berjalan sebagai dalil. Nah, enggak lama kemudian ada satu orang atau dari satu kalangan ahli ijma tadi itu mengatakan ana enggak setuju setelah lama setelah jadi dalil. Paham ya? Itu enggak diterima kata beliau. Fala ibrata tapi enggak dianggap. Kita lihat wal qaul pendapat yang kedua, innahu la budda min qiradil asri. Yang kedua syaratnya harus zaman generasi itu habis dulu. Paham ya? Zaman generasi itu harus habis dahulu. Wa dzalika annahu yajuzu li ahadim an yughayyira ra'yahu dikarenakan diperbolehkan salah satu di antara mereka mengubah pikirannya. Semula ijma, tapi kan generasi itu kan 100 tahun. Tiba-tiba mungkin bisa jadi apa? Berubah pikiran itu loh. Berubah pikiran, wahana gak enggak jadilah atau enggak ikut, enggak setuju, enggak sepakat. Paham ya? Nah, ini pendapat yang kedua tapi ya, tapi yang rajih pendapat yang pertama kita lihat. Fala ijma' hatta yang qarida as, na'am asruhu. Maka enggak ada ijma' hingga enam habis generasinya atau masa generasi tersebut. Paham ya? Satu generasi, satu abad berapa tahun? 100 tahun. Nah, barakallahu fikum. Fa in kana al-ijma' min at-tabi'in fala yun'aqad al-ijma' illa bi aslihim. asrihim. Perhatikan baik-baik. Jika ijma'nya itu muncul dari tabi'in, maka enggak dianggap ijma'nya itu sampai habis masa tabi'in 100 tahun. Muncullah ajma'ut tabi'in baru, baru dianggap kalau enggak ada perselisihan. Apa maksudnya ya? Jadi gini, kalau misalkan ijma'nya di zaman sahabat, kalau masih ada generasi sahabat, itu enggak dianggap ijma'nya sampai generasi sahabat habis, muncullah generasi tabi'in baru dianggap ijma'nya. Kalau enggak ada penyelisian. Ini pendapat yang kedua. Itu Sama juga. Kalau seadanya ijma'nya muncul di zaman tabi'in, tapi zaman tabi'in masa generasi tabi'in 100 kan tahun ya misalkan ya, itu belum dianggap ijma'nya sampai mereka habis mati semuanya, muncullah zaman atba'ut tabi'in, enggak ada penyelisihan baru dianggap ijma'nya. Paham belum ini? Paham sama ya? Nah, barakallahu fiikum secara global seperti itu. Fala budda min qiradil asri, maka harus habis generasi tersebut baru bisa dianggap ijma'nya. Tapi pendapat yang roja yang mana? Eh, fajri yang pertama, enggak menunggu, enggak menunggu dalam artian enggak menunggu harus habis zaman generasi tersebut. Intinya di zaman generasi tersebut kok ada ijma', tidak ada satupun yang menyelisihinya dianggap sebagai dalil. Maksudnya ya, nah seperti itu barakallahu fikum. Kali kita lihat yang berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Ikhwani fi din azzani wasakumullah. allah rahimahullah, berkata rahimahullah, naam. Awal Qala al-Imam Al-Amriti rahimahullah taala wa lam yajuz li ahlihi an yarji'u illa 'ala thani laysa yumna'u. Tidak boleh ahlul ijma' sudah sepakat kemudian mau tarajuk lagi. Wah, ana enggak jadi itu. Enggak boleh kecuali berdasarkan pendapat yang kedua. Nah, falaisa yumna'u yang kedua, pendapat yang kedua enggak dilarang. Karena pendapat yang kedua apa? Selama masa-masa generasi itu belum habis, belum dianggap. Jadi masih boleh tukar pikiran, masih boleh apa berubah pikirannya. Paham belum? Kata beliau, "Walam yajuz li alihi an yarji'u ila alasani sani nggak yumna'u." Enggak boleh bagi ahlul ijma' yang sudah sepakat tadi kemudian apa? ingin tarojuk kembali. Enggak ah, jadilah, enggak jadi sepakat. Enggak boleh kecuali menurut pendapat yang kedua, tidak dilarang. Maksudnya pendapat yang kedua kan boleh. Karena pendapat yang kedua apa? mensyaratkan harus apa? harus habis zaman generasinya. Jadi selama belum habis zaman generasinya itu kok masih berubah-ubah-ubah boleh gitu loh tarojuk Paham ya? nah Kita lihat ini pembahasan yang terakhir. Qaulu li ahli ay ahli ijma'. Wa qalu an yarji'u ila al-tsani, maksudnya ai al-qaul tsani, pendapat yang kedua, wa huwa alladhi yaqul, yaitu yang mengatakan yushtaratul inqiradul asr. Ya disyaratkan harus habis zaman generasi tersebut. Wa amma 'ala al awwal, awal, adapun berdasarkan pendapat yang pertama, fala yajuzu lahum ar-ruju'. Enggak diperbolehkan bagi mereka rujuk' li'annahu hasal al-ijma' fala yumkin an yarji'u. Karena sudah terbentuk ijma', sudah terjadi ijma', maka enggak mungkin lagi mereka kembali tarajuk untuk mengubah apa ijma' tersebut. Ini berdasarkan pendapat yang pertama, itu pendapat yang sahih. Walinafrid asalan taruhlah kata beliau, walinafrid taruhlah sebagai contoh annana taruhlah kami memberikan sebuah contoh, annana bahwasanya kami huna di sini nahnul ummah jami'an, kita semuanya kata beliau umat. Idza qulna hadza haram, jika kita katakan ini adalah haram, wa qala wahidun minhum minna hadza halal. Ternyata kita semua umat yang banyak tadi ketika kita mengatakan ini adalah haram, ternyata salah seorang di antara kita yang banyak umat tadi itu mengatakan ini halal. Nah, fahal hadza ijma'? Apakah ini dikatakan ijma'? Al jawab la. Jawabannya bukan. Kenapa? Li'annahum lam yattafiqu 'alal qaul. Karena mereka semua yang umat tadi itu tidak bersatu sepakat di atas satu ucapan. Misalkan ya, nah barakallahu fikum misalkan kita di markis jumlahnya 30 orang misalkan. Nah, Insya Allah taala ini jadwalnya ini ini ini. Sepakat? Sepakat. Misalkan yang lain ngomong sepakat, ada satu orang yang anak enggak sepakat. Ijma nggak berarti Ijma nggak berarti Nah, ijma karena satu yang menyelisih tadi. Namanya. ya? Nah, itu contohnya aja, contohnya aja ya. Seperti itu. Nah, kata beliau, ini nggak ijma karena apa? Karena nggak sepakat mereka semuanya di atas satu ucapan tadi. Wa idza qulna hadza haram, jika kita mengatakan ini adalah haram, wa ajma'na 'ala dzalik dan kita semua sepakat hal li ahadin an yarji' setelah kita sepakat semuanya, satu kampung semuanya sepakat ijma' ini adalah haram, sepakat semuanya ya. Nah, sepakat semuanya apakah diperbolehkan bagi orang yang sudah sepakat tadi mengatakan anak enggak jadi sepakat? Paham belum maksudnya? Jadi sudah ngomong sepakat semuanya, tiba-tiba ada satu orang yang ngomong, "Wah, anak enggak jadilah." Anak nggak jadi anak berubah pikiran. Nah, itu permasalahan boleh atau enggak itu loh permasalahannya itu. Paham nggak? Permasalahan itu apa tadi? Boleh nggak? Nah, itu permasalahannya. Boleh atau enggak? Paham ya? Boleh atau enggak dia tarajuk dari perkara yang sudah sepakat ijma tadi loh. Al-jawab ala yang Jawabannya ada dua jawaban. Wa idza qulna tarat Jika kita mengatakan tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan harus habis masa generasinya, falaisalana an an Maka tidak ada lagi bagi kita untuk apa? Kembali lagi. Wa hadza huwa sahih. Ini pendapat yang sahih. Sekali ijma' ijma' itu loh. Enggak ada lagi tarojuk. Tapi kalau berdasarkan pendapat yang kedua, selama zaman generasi itu masih ada, belum habis boleh tarojuk. Tapi pendapat yang pertama tadi yang sahih insyaallah taala. Na barakallahu fiikum wallahu alam shawab walhamdulillahirabbil alamin.